بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini Malam ke-17 dari Syahrul Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 September 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca syarah yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah dalam thalathatul usul yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan sifat seorang dai yang sepantasnya dimiliki ketika dia membawa risalah al-Islam ketika dia mendakwahkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam yang mana sifat yang kesembilan ini disebutkan oleh Syekhuna at-tasaddi li syubahil mubtilin yang namanya seorang dai dia harus bisa membantah harus bisa meluruskan mengklarifikasi syubhat-syubhat yang datang dari ahlul batil wa ahli ahwa begitu pula dari kalangan al-mubtadi'ah ahlul bid'ah wa ahlul ahwa yang akan senantiasa gencar menyebarkan syubhat-syubhat mereka untuk mencari massa, mencari kuantitas. Banyaknya pengikut di sisi mereka semakin berhasil dakwah yang mereka kerjakan. Karena mereka apabila yakni para ahli bid'ah wal ahwa wa ahlul batil secara umum apabila mereka mengadakan sebuah momen sebuah acara apakah itu kajian ilmiah tabligh akbar zikir berjamaah salawat berjamaah dan dan yang seterusnya maka mereka akan mentarget yang harus hadir dalam acara tersebut 10 ribu orang. Kalau tidak sampai pada bilangan 10 ribu maka tidak akan hadir Habibnya. Ini merupakan syarat mutlak yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan utama dari ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa dalam perjalanan dakwah mereka adalah mencari kualitas, afwan, mencari kuantitas, masa, banyak-banyaknya jumlah sehingga al-ghuraba orang-orang yang terasing yang jumlahnya sedikit ataukah minoritas bukan tergabung dari deretan-deretan mayoritas mereka anggap sebagai orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Mungkin mereka lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti fil ard yudilluka an sabilillah kalau engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam mentaati mayoritas dari manusia yang ada di muka bumi ini yudilluka an sabilillah mereka akan menjadikan engkau sebagai orang yang tersesat mungkin mereka lupa ayat Allah azza wajalla yang mensifati orang-orang yang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sedikit di antaranya adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang dinyatakan sebagai abdan syakura disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia wa qalilun min ibadiyasy syakur sedikit hamba-hambaku yang bersyukur artinya yang mendapatkan rahmat itu sedikit bukan mayoritas dan mungkin juga mereka lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba sungguh akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala al-ghuraba, orang-orang yang terasing, orang-orang minoritas, orang-orang yang sedikit. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya yang sahih menyebutkan bada al-islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan sesuatu yang terasing. Nabi alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah musyrikin yang memiliki sekian banyak ilah, sekian banyak sesembahan. Nabi diutus untuk menghapus sesembahan-sesembahan yang banyak tersebut agar mereka mentauhidkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata musyrikin? Sahirun majnun. Engkau wahai Muhammad adalah seorang penyihir yang gila. Karena sekian banyak sesembahan kami, kamu mau jadikan satu. Dicemooh, dicela. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan al-Islam. Maka kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Fasayudu ghariban kama bada." nanti suatu saat Islam pun akan kembali lagi terasing. Artinya yang memeluk agama Islam yang hakiki bukan hanya sekedar nisbah kepada al-Islam atau bahasa orang sekarang dengan Islam KTP itu minoritas. Bukan hanya sekedar orang-orang yang benar konsisten di dalam akidahnya, di dalam prinsipnya, di dalam manhajnya. Mereka adalah minoritas berbeda dengan kondisi mayoritas muslimin secara umum yang ada di sisi mereka dari ahlul ahwa'i wal bid'ah yang menjadikan kuantitas sebagai target utama dalam misi-misi dakwah mereka. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apabila ahlu sunnah wal jamaah mengadakan sebuah acara tablik akbar, tidak ada target masa yang akan hadir satu orang pun yang akan hadir dalam acara tablik akbar, acara tersebut pasti akan berjalan. Karena target dari ahlu sunnati wal jamaah bukan banyak-banyaknya masa. Bukan banyak-banyaknya pengikut. Akan tetapi yang menjadi target adalah bagaimana al-haq itu tersampaikan. Bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada muslimin, disampaikan kepada masyarakat sekitar dia sekitar dai tersebut. Maka inilah perbedaan antara ahlul haqqi wal ahwa. Ketika ahlul haq menjadikan target utamanya kualitas, sementara ahlul ahwa menjadikan target utama mereka kuantitas. Dan mereka untuk mengambil masa, menarik masa sebanyak-banyaknya akan terus menebarkan syubhat-syubhat mereka Disinilah sebuah kesimpulan besar kenapa ahlul hak tidak boleh diam dari kesesatan-kesesatan yang ada. Karena apabila ahlul hak diam dan tidak menjelaskan, tidak meluruskan kerancuan-kerancuan berfikir yang ada di sisi ahlul bid'ah wal ahwa, maka akan semakin banyak korban dari muslimin. Akan semakin banyak korban berjatuhan, jatuh ke dalam kesesatan-kesesatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan contoh yang dinukilkan oleh Syekhuna Hafidhullah Wara'a tentang yang berkaitan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan beliau. Kisah Zatu Anwat ketika beberapa sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar dibuatkan sebuah pohon agar bisa menggantungkan aslihatahum menggantungkan senjata-senjata yang akan mereka pakai untuk berjihad dalam rangka bertabarruk mencari berkah agar peperangan mereka bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Nabi alaihi salatu wassalam langsung menyebutkan subhanallah hadza ma qala hadza kama qala qaum Musa perkataan kalian ini seperti ucapan kaumnya Nabi Musa yakni Bani Israel ij'al lana ilahan kama lahum alihah jadikanlah kami ilah ilah-ilah yang banyak sesembahan-sesembahan yang banyak sebagaimana mereka pun dari kalangan musyrikin memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak walladzi nafsi biyadih kata Nabi alaihi salatu wasallam demi zat yang jiwaku berada di tangannya latarkabanna sunnata man kana qablakum kalian akan mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu. Dan telah kita jelaskan mukaddimah dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dan kita sampai kepada ucapan beliau fa kana ba'dus sahabah. Berkata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah fa idza kana ba'dus sahabati dhannu dzalika hasanan. Kalau saja sebagian sahabat-sahabat Nabi padahal kelasnya mereka adalah generasi terbaik khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik generasi ini adalah umatku yang hidup bersama dengan aku kata Nabi alaihi salatu wassalam yaitu para sahabat beliau mereka pun bisa terjatuh ke dalam sebuah perkara yang akan menjatuhkan mereka pada kesyirikan dhannu dzalika hasanan mereka mengira bahwasanya permintaan tadi adalah sesuatu yang baik وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل bahkan mereka meminta langsung hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada mereka bahwa ucapan mereka ini tak ubahnya seperti ucapan Bani Israel ij'al lana ilahan jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan yang banyak fa kaifa bighairihim ma'a ghalabatil jahli wa ahdi bi atharin nubuwah maka yang dibahas oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah bagaimana umat yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat saja yang menjadi murid-murid khusus dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir terjatuh ke dalam kesyirikan kalau tidak mereka mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada di sisi makhluk yang paling mulia maka niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan ancaman yang keras akan tetapi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terpilih yang ini menjadikan pada kita apa yang disebut dengan fadlu as-sabaqiyah keutamaan orang-orang yang terdahulu tidak bisa kita melihat satu kesalahan sahabat, dua kesalahan sahabat, tiga kesalahan sahabat, lantas kita menghukumi mereka adalah orang-orang yang terus terjatuh di dalam kesalahan. Terus terjatuh di dalam dosa, kemaksiatan, hampir masuk ke dalam kesyirikan. Dijelaskan oleh para imam salaf bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap dengan kesalahan-kesalahan yang ada di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata a'immatus salaf di antaranya ada Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan as-sukutu an akhtaihim. Kita diam, tidak membahas kesalahan-kesalahan mereka. Karena mereka bersalah dan ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sisi mereka yang langsung memperbaiki akidah mereka. Inilah keutamaan sahabat-sahabat Rasul, ahlul jannah. Masuk ke dalam keumuman sabda Nabi alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi," siapapun dia, Jangan kalian coba-coba untuk mencela sahabat-sahabatku. Bahkan dalam riwayat yang sahiha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Ibn Abbas, "Man sabba sahabi" atau "man sabba ashabi" barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa'alaihi alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal. Kemudian mendapatkan pula laknat dari al-malaikah, makhluk-makhluk yang mulia dan la'anat dari manusia secara umum. Maka mereka memiliki kedudukan yang mulia yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Tidak boleh kita jatuhkan harga diri harga diri mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah membuka pikiran-pikiran kita bagaimana dengan generasi yang jauh dari zaman Nabi yang tidak bisa ditegur langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana celah besar kemungkinan besar mereka akan terjatuh di dalam kesyirikan tersebut. Wafiha an al-i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Dan di dalam riwayat ini pula kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar annal i'tibara fil ahkam bahwasanya yang menjadi tolak ukur dalam sebuah hukum adalah bil ma'ani hakikat dari sesuatu tersebut la bil asma bukan dari namanya hakikat yang diminta oleh beberapa sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Imam bin Qayyim alaihi rahmatullah hum judud mereka adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam yakni dimaklumi karena mereka orang yang baru masuk ke dalam Islam sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia Idza jaa nasrullahi wal fath karena kejadian ini adalah setelah fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan kalian melihat atau engkau melihat wahai Muhammad manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baru inilah yang meminta pohon untuk dijadikan sebagai satu benda yang ditabarruk yang mencari keberkahannya dari senjata-senjata mereka. Maka al-i'tibar tolak ukur dalam sebuah permasalahan yang ada dalam kita menghukumi apakah ini hukum yang haram ataukah yang halal itu tergantung dari al-ma'ani, tergantung dari hakikatnya, la bil asma, bukan tergantung dari namanya. Contoh kecilnya, Apabila ada orang di zaman sekarang yang mengganti nama al-khamr. Al-khamr adalah sesuatu yang haram. Mau dilihat dari sisi manapun yang namanya al-khamr, minuman-minuman keras adalah sesuatu yang haram. Tidak bisa ditakwil, tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang halal kecuali yang meminum khamar ini habaib. Guru-guru kaum sufi. Karena mereka menganggap habaib, guru-guru mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Bahkan kita mungkin dicela sebagai murid, sebagai santri dari guru yang kenapa itu Habib fulan minum khamar? Kita dimarahi. Kita dicela, kita dihardik. Kamu jangan berani sama Habib. Habib itu tingkatannya sudah ma'rifah. Sudah tinggi. Mungkin sholatnya bisa di Mekah. Luar biasa. Mereka dinukilkan sebahagiannya sholat Jumatnya di Mekah. Padahal sholat Jumat di Mekah itu waktu asar di sini. Berbeda 4 jam 5 jam waktu antara Indonesia dengan Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana mungkin di waktu zuhur, di waktu Jumatan Indonesia mereka berangkat ke Mekah masih pagi di sana. Mau sholat apa? Walaupun mereka mengatakan itu adalah karomah dan dan yang seterusnya dari gulu berlebih-lebihan apa yang ada di sisi kaum sufi. Maka ketika seorang minum khamar sudah diambil kesimpulan bahwa dia melakukan sesuatu yang haram, hukumnya jelas. Maka apabila ada datang seorang yang ingin berdalih, yang ingin mencari pembenaran, yang saya minum ini bukan khomer, tapi minuman-minuman yang sedikit mengandung alkohol. Namanya apapun, namanya diperbagus, diperindah. Hakikatnya khomer, hakikatnya minuman keras, ya sudah itu haram ada kandungan alkoholnya tapi sedikit dicampur dengan anggur ini itu apapun namanya apapun bentuknya yang menjadi tolak ukur dalam kita menghukumi sesuatu adalah al-ma'ani al-haqa'iq hakikatnya apa kalau hakikatnya memabukkan apapun namanya seindah apapun namanya tetap dihukumi sebagai al-khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu pula apa yang diinginkan oleh beberapa sahabat Nabi yang menganggap ini adalah tabarruk meminta berkah Minta berkahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara sebuah pohon, apapun namanya yang namanya hakikat. Ya insyaallah taala akan dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Hakikatnya meminta atau membuat sebuah tandingan bagi Allah Azza wa Jalla namanya adalah kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabatahum katalabati Bani Israel. Oleh karenanya Nabi alaihi wasallam menjadikan permintaan sebahagian sahabat tersebut seperti permintaannya Bani Israel kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam walam yaltafit ila kaunihim sammuha dhat anwat dan sama sekali Nabi alaihi salatu wassalam tidak menoleh tidak menganggap mereka menamakan pohon tersebut adalah dhatu anwat bukan nama kesyirikan tapi nama dhatu anwat fal musyriku wa in samma syirkahu ma samma maka seorang musyrik yang berani membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dia menamakan kesyirikannya dengan nama apapun kalau di zaman sekarang mungkin kesyirikannya dinamakan dengan hormat kepada kuburan orang-orang soleh hormat kepada kuburan para wali walaupun namanya seindah apapun penghormatan, penghargaan, pengagungan hakikatnya apa? Dia tawaf di sekeliling kuburan. Hakikatnya apa? Dia berdoa membaca Al-Quran di sekeliling kuburan. Hakikatnya yang masuk ke dalam kesyirikan. Mau apapun namanya. Mau namanya pengagungan, penghormatan orang-orang soleh. Wali-wali ini telah memiliki jasa terhadap negara Indonesia. Wali-wali ini telah, telah, telah sekian banyak dalih pembenaran dari ucapan-ucapan mereka. Maka yang dimaukan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah hakikatnya walaupun namanya berbeda-beda. Kama yusammi du'a al-amwat sebagaimana sebahagian dari kaum musyrikin menamakan permintaan mereka yang ditujukan kepada para mayit yang ditujukan kepada orang-orang yang telah meninggal doa ul amwat kita meminta doa memanjatkan doa kepada orang yang telah meninggal wadzabhulahum dan kita menyembelih mereka wa dan kita bernazar atas nama mereka wa nahwu dzalika wa mahabbatan mereka menamakan ini semua berdoa kepada mayit menyembelih untuk mereka bernazar untuk mereka mereka menamakan ta'ziman pengagungan mahabbatan ini cinta kami kepada mereka walaupun namanya seindah apa yang diutarakan oleh musyrikin tetaplah itu syirkun lillah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat bagus dari ucapan-ucapan yang indah. Fa inna dzalika huwa syirku. Hakikatnya perbuatan-perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Wa in sammahu masammah walaupun dinamakan dengan nama yang terbaik waqis ala dzalik. Dan silahkan kalian kiaskan dari perkara-perkara yang lain. Wa fiha kata Imam Ibnu Qayyim anna man ubida fahuwa ilah. Dan di dalam riwayat ini pula ada kesimpulan yang bisa kita ambil man ubida barang siapa yang disembah fahuwa ilahun maka itulah yang disebut sebagai ilah sesembahan lianna bani lianna bani Israil walladzina sa'alu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena bani Israil dan orang-orang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum ardhahum lam yuridu min al asnami wasyajarati wal khalqi war rizqi mereka tidak menginginkan dari pepohonan tersebut atau patung-patung yang ada atau makhluk-makhluk yang ada wa ma aradu al barakah mereka menginginkan rezeki dari apa yang ada di sisi mereka yang mereka inginkan hanyalah keberkahan dari pohon tersebut dari patung tersebut dari makhluk yang mereka anggap sebagai wali dan orang-orang soleh tadi Bukan yang ingin mereka, ya bukan yang mereka inginkan adalah perkara-perkara ad-dunyawi, keuntungan-untungan ya. Wa innama aradu al-barakata. Yang mereka inginkan semata-mata adalah keberkahan. Wal ukufu indaha, fakana dzalika ittikhadzan lahu ma'allahi ta'ala. Dan mereka menginginkan untuk beriktikaf, artinya menggantungkan beberapa senjata yang akan mereka pakai untuk berjihad di sisi pohon-pohon tersebut fakana dzalika ittikhadan lahu ma'allah maka inilah hakikat dari sesuatu yang telah dijadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya barokah tidak bisa kita mengambil kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Nabi alaihi salatu wasallam sepeninggal beliau, yakni setelah beliau wafat alaihi salatu wasallam, tidak bisa kita mengambil keberkahan yang ada. Mungkin sebahagian pihak mengklaim bahwasanya ada beberapa lembar jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimuseumkan. Ada beberapa pasang jubah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuseumkan hingga sekarang terjaga di negara Turki atau yang di negara lainnya. Maka sepeninggal beliau Alaihi Wasallam kita tidak boleh bertabarruk dengan apa yang telah dinyatakan oleh manusia sebagai peninggalan-peninggalan bersejarah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semula narijalakum dari mana mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan itulah lembaran jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah jubah pakaian qamis yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana hat datangkan dalilnya, datangkan rijal sanatnya. Kalau memang tersambung sampai kepada Nabi alaihi wasallam, mungkin bisa kita toleransi. Tapi kalau hanya sekedar kila wakol, katanya, katanya, katanya, maka tidak bisa kita membangun sebuah tabarruk, mencari keberkahan kepada perkara-perkara yang masih muhtamal. Masih bisa diingkari oleh sebahagian pihak. Intah kalamuhu rahimahullah selesai ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukil oleh Syekhuna Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri dalam Ighathatul Lahfan jilid yang pertama halaman ke-230. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah hakadha sirat as-salaf as-salih min as-sahabati wat-tabi'in. Beginilah perjalanan dakwah yang ada di sisi para salaf orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat dan para tabi'in fa innahu ma tarawwaja bid'atan wa tantashiru yuwajihunaha bisyiddah apabila mereka menyaksikan ada kebid'ahan yang tersebar di tengah-tengah mereka yuwajihunaha bisyiddah mereka akan mengklarifikasi mereka akan meluruskan bid'ah-bid'ah tersebut mereka akan mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras nggak bisa dibiarkan karena kita tidak mungkin bertoleransi pada sebuah kebitahan. Kebitahan ini adalah perkara yang tidak beradab sama sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia al Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah sempurna Islam ini tanpa perlu penambahan dan pengurangan. Maka dengan adanya perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru berarti mereka tidak adab kepada Rasul. Kenapa? Mereka menganggap ada yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkara yang dikurangi, belum disampaikan kepada umat ini, kepada kaum muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang tidak memiliki adab kepada Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus menerima apapun yang datang dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus meyakini inilah ajaran-ajaran yang dikerjakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang ada dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin konsisten menjalankannya seumur hidup seumur hidup kita tidak akan mampu untuk kita kerjakan seluruh ajaran dan sunnah beliau alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang jelas-jelas tabit, jelas-jelas datang dari sunnah beliau alaihi wasallam saja banyak yang kita tinggalkan. Berapa dari kita yang bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara utuh? Sejak bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Sekian banyak zikir, sekian banyak doa yang dipanjatkan oleh beliau alaih salatu wassalam. Ini semua bahagian dari ajaran beliau. Kalau kita saja mungkin melalaikan doa masuk ke kamar mandi, doa masuk ke dalam masjid, maka untuk apa kita mencari perkara-perkara yang baru? Perkara-perkara yang baru hanyalah memberatkan kita. Sementara agama ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diisyaratkan oleh Allah Azza wa di dalam banyak ayatnya. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Nggak perlu dipersulit. Agama ini mudah, kita tinggal ittiba. Fa'alainal ittiba lal ibtida. Kita hanya tugasnya mengikuti, bukan membuat perkara baru. Kalau kita memberikan sebuah permainan kepada anak kecil, permainan puzzle misalkan, menyusun, kalau ada contohnya, anak itu akan mudah meniru. Oh ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Tapi kalau tidak ada contohnya sama sekali, buat, ayo bangun, akan kebingungan dia. Karena itu indal ukola orang-orang yang akalnya masih jernih akan menganggap sebuah perkara yang namanya mengikuti itu jauh lebih ringan daripada membuat sebuah perkara, membuat sebuah jalan yang baru, membuat sebuah ajaran yang baru itu sulit karena membutuhkan sekian banyak konsentrasi, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Tapi kalau tinggal mengikuti apa jalannya Nabi, ikuti, selesai. Dilakukan Nabi, kita lakukan. Tidak dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, para sahabat beliau meninggalkannya, tabi'in meninggalkannya, atba tabi'in meninggalkannya, ya sudah. Tinggalkan. Untuk apa kita ikuti? Apa yang mau kita cari dari keberkahan amalan-amalan tersebut? Tidak ada kemuliaannya karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada kebitahan sangat keras pengingkarannya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi Alaihi majma'in dan para at-tabi'in. Min dzalikum di antara contohnya annahu lamma adhara Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani maqalat al-Qadari bil Basrah. Ketika seorang yang bernama Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani, Ma'bad Al-Juhani. Maqalat al-Qadr. Ucapan yang mengandung akidah Al-Qadariyah bil Basra di negara Al-Basrah. Istangkaroha an-nas. Manusia yang berada di sekitar negara Basrah atau kota Basrah tersebut mengingkari apa yang diucapkan oleh Ma'bad Al-Juhani dalam permasalahan Al-Qadar. Wajah Abu tabi'in ila bin Umar dan sebahagian dari generasi tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa kana mimman baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan karena beliau yakni Abdullah bin Umar adalah deretan dari sahabat-sahabat Nabi yang masih tersisa, yang masih hidup di zaman fitnah Al-Qadariyah tersebut. Wa akhbaruhu al-khabar. Maka sebagian para tabi'in mengkhabarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang apa yang ada dari aqidah dan qaul ucapan dari Ma'bad al-Juhani dalam Al-Qadar. Faqalu. Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma zahara indana unasun yaquluna la qadar sebahagian dari manusia telah menampakkan pemikiran yang baru telah memunculkan akidah yang baru yang tidak pernah kita dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah kita dengar dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum. Apa akidah tersebut? Mereka mengatakan la qadar wal amru unuf. Tidak ada takdir. Semuanya itu hanyalah terjadi al unuf demikian. Terjadi ya terjadi. Tidak ada takdir yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini atau akidah ini yang mempeloporinya adalah seorang yang bernama Ma'abad ibn Khalid al-Juhani. La qadar wal amru unuf. Perkara-perkara yang terjadi di dunia ini ya terjadi begitu saja tanpa ada catatan takdir sebelumnya. Qala lahum. Maka Ibnu Umar ketika mendapatkan khabar seperti ini, beliau alaihi adalah seorang yang diminta fatwanya diminta wejangannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi akidah ucapan yang semacam ini. Tidak pernah kita dengar dari kalian, yakni deretan para sahabat Rasul, tidak pernah pula ternukil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi wasallam memiliki akidah yang berbeda dari itu. Al-iman bil qadar. Ini akidahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara Ma'bad Al-Juhani bukan hanya menyelisihi, membalik apa yang ada di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan beriman dengan qadar, mengingkari al qadar. Maka mereka tanyakan kepada Ibnu Umar, deretan sahabat Nabi yang masih tersisa di zaman tersebut. Qala lahum, Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka, akhbiruhum, sampaikan kepada mereka. Orang-orang yang meyakini keyakinan dari Ma'bad al-Juhani, anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Aku sebagai sahabat Nabi yang pernah bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bariun minhum aku berlepas diri dari akidah mereka wa annahum bura'u minni dan mereka pun berlepas diri dari apa yang ada di sisiku wallahi law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma tuqabbila minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi orang-orang yang mengikuti akidahnya Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir perkara itu terjadi begitu saja. Tidak ada takdir sebelum yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kalau mereka memiliki mithlu Uhudin dahaban. Mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud. Banyak sekali emasnya, beratus-ratus kilo. Fa anfaqahu fi dan mereka ikhlas niatnya menginfakkan harta tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan. Ikhlas. Betul-betul ikhlas. Anfaqahu fi sabilillah. Perhatikan dakiknya, telitinya Abdullah bin Umar dalam menukilkan sebuah fatwa. Jadi bukan dia menginfakkan hartanya karena ria ingin dipuji. La fi sabilillah. Benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma tuqabbila minhu hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tidak akan diterima amalan besar tersebut mensodakohkan, menginfakkan sekian ratus kilo emas apabila mereka tidak beriman kepada takdir yang baik ataukah yang buruk. Bagaimana pengingkaran dari Abdullah bin Umar dengan pengingkaran yang sangat keras. Mereka berlepas diri dari aku dan aku pun berlepas diri dari mereka. Ada sedikit tambahan faedah dari apa yang telah disebutkan para ulama yang insyaallah taala akan kita sambung sedikit setelah isya fal muadzin yatafaddal Ikhwati fillah ya ra'akumullah Apa yang telah ternukil dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kepada Ma'bad al-Juhani wa man tabi'ah dan para pengikutnya akhbiruhum anni bari'un minhum sampaikan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya mereka pun berlepas diri dari apa yang ada di sisiku. Sampai-sampai diberikan sebuah permisalan dari Abdullah bin Umar kalau saja mereka menginfakkan emas yang banyaknya sebanyak gunung Uhud dan mengikhlaskan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan ma tuqabbila minhu tidak akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi sampai mereka benar-benar beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk di antara faedah hadis ini yang disebutkan oleh Aimatus Salaf bagaimana Abdullah bin Umar telah mentakrir bahwasanya syarat diterimanya amalan ibadah adalah dua perkara yang agung yang kita telah ketahui bersama yaitu al-ikhlas wal mutabah. Keikhlasan tidak cukup dalam syarat diterimanya amalan. Mutabaah saja pun tidak cukup. Harus tergabung pada sebuah amalan al-ikhlas wal mutabah. Karena mereka ma'badal juhani wa man ma'ah adalah orang-orang yang tidak mengikuti, tidak beritiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Abdullah bin Umar tegas mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka keluarkan dari sedekah-sedekahnya. Dengan yakin karena memang tidak akan mungkin sebuah amalan soleh dianggap sebagai soleh apabila tidak beritiba dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat hal yang baru. Tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat utama pun telah ma'ruf dari kalangan sahabat-sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ditutup oleh Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa Zajar zajara syadidan jiddan. Abdullah bin Umar dalam hal ini sangat mengingkari kemungkaran yang ada di sisi kaum Qadariyah yang tidak menganggap adanya takdir dengan pengingkaran yang sangat keras. Dan di antara pengingkaran yang sangat keras dari a'immatus salaf khususnya apa yang berkaitan dengan Al-Qadariyah adalah pengingkaran dari Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah begitu pula dari Aimatus Salaf yang lainnya dan inilah kesesatan yang dimiliki oleh tokoh ahlul bid'ah yang ada di zaman kita sekarang yang bernama Ibrahim Ar-Ruhaili Ibrahim Ar-Ruhaili hadahullah memiliki sebuah statement, sebuah pernyataan bahwasanya apabila ada seorang yang mengambil ilmu dari Ma'bad al-Juhani maka diperbolehkan. Tidak boleh diingkari. Seorang Ma'bad al-Juhani yang kata Syekhuna Ubaid al-Jabiri telah dikafirkan bukan hanya munafik, bukan hanya fasik karena kebid'ahan yang seperti ini, kebid'ahan yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang telah mengeluarkan dia dari al-Islam. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan harus kita beriman kepada takdir. Dia mengatakan tidak perlu beriman. ladina ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sekedar mengingkari atau afwan, sekedar menyelisihi saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Bagaimana apabila Ma'bad al-Juhani telah memutarbalikkan akidah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah kita telah selesai dari al masalatul tsalitsah, ad-da'watu ilaih, yang insyaallah taala pada al masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat akan kita bahas as-sabru 'alal adzafi pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam majelis malam hari ini. Afwan tolong dijawab apakah boleh seorang merojaah Al-Quran di sekitar kuburan Afwan bagaimana jika kuburannya di belakang rumahnya Yang di belakang rumah tersebut ada tempat istirahat Dan dia merojaah di situ Jazakumullahu khairan Amin wa iyyakum Tempat yang paling baik untuk seorang merojaah Al-Quran adalah di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat yang terbaik. Bukan artinya jawaban ini mengharamkan seseorang merojaah di rumah. Jangan. Jangan difahami sesuai dengan apa yang tidak diinginkan oleh pembicara. Maka yang paling yang paling baik dari tempat meraja adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menginginkan untuk meraja di rumah, tafadhol silahkan nggak ada larangan. Bahkan disunahkan di dalam rumah itu memperbanyak meroja Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat, agar rumah tersebut tidak menjadi seperti kuburan yang tidak dibacanya, yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, tidak didirikan di dalamnya sholat, dan tidak dikerjakan amalan-amalan soleh. Maka kalau dia ingin merojaah di tempat yang sekitarnya ada kuburan, kalau tidak memiliki keyakinan yang aneh-aneh, maka silahkan. Kalau bukan masuk di area pekuburan. Tapi kalau masuk di area pekuburan, maka ditinggalkan seharusnya. Karena cari tempat yang paling baik. Ini yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dia sebutkan di rumah, sementara kuburannya ada di belakang, artinya ada tembok penghalang dan yang seterusnya, maka ya rumah-rumah dia, kuburan-kuburan sendiri, tanahnya sendiri. Tidak ada kaitan dengan rumah tersebut. Tapi apabila satu komplek maka ditinggalkan dan yang paling baik adalah di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Afwan, saya ingin bertanya bagaimana ketentuan sujud sahwi? Kapan saatnya sebelum salam dan kapan sesudah salam? Perincian yang cukup panjang dari kalangan para fuqaha kesimpulannya adalah apa yang dia tambah dari gerakan-gerakan sholat yang merupakan sebuah kesalahan kalau dia menambah maka dikerjakan sujud sahwi setelah salam tapi kalau dia mengerjakannya ya dalam artian mengurangi gerakan-gerakan sholat tersebut yang harusnya misalkan tasyahud awal tapi dia langsung berdiri mengurangi gerakan sholat secara umum maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam kalau menambah gerakan setelah salam mengurangi gerakan sebelum salam. Itu kesimpulan dari kalangan para al-fuqaha ala qawli al-jumhur. Wallahu a'lam bisawab Ini banyak pertanyaan dari anak-anak ini. Subhanallah. Kenapa saya tahu pertanyaan dari anak-anak? Pertanyaannya seperti ini. Apakah Ma'bad al-Juhani mengikuti Muhammad bin Hadi? Ma'bad al-Juhani tinggal di masa kapan? Muhammad bin Hadi hidup di masa mana? لا حول ولا قوة إلا بالله هداكم الله أيها الطلبة جزاكم الله خيرا على إحسان ظنكم بي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين